pertanyaan mengenai bagaimana cara berziarah kubur yang sesuai syar'i. Menziarahi kuburan sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana seorang mendatangi kuburan itu dan mengucapkan salam kepada ahli kubur. Seperti yang diajarkan di dalam sunnah, Assalamualaikum ya ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insya'allah bikum la syekun. Selamatan atau kesejahteraan atas kalian wahai penduduk negeri ini baik dari kalangan muslimin dan muslimin dan kami insya Allah nantinya akan menyusul kalian. Kemudian dia memintakan ampun bagi ahli kubur yang dia ziarahi dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla memintakan ampun untuk mereka memintakan kebaikan untuk mereka dan juga mengambil ibrah dengan kematian tersebut sehingga sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Akhiru min zikri hadimil lezzat. Perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan ini yaitu kematian. Maka di antara ibrah atau pelajaran yang bisa diambil dalam ziarah al-kubur mengingat bahwasanya segala kenikmatan yang sedang dia rasakan pada saat ini niscaya akan dia tinggalkan dengan datangnya kematian dan masuk ke dalam kubur. Nah, makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, zurul kubur, fa innaha kirukumul maut. Ya, ziarahi kuburan-kuburan itu karena kuburan-kuburan itu akan mengingatkan kalian kepada kematian. Nah, dan dilarang bagi orang yang berziarah kuburan untuk ber e, yakni mengusap-usap kuburan untuk mencari berkah. Ya. Atau sujud untuk pemilik atau orang yang berada di dalam kubur. Dilarang pula berdoa minta kepada orang yang di dalam kubur karena itu adalah perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Bagi orang yang menziarahi kuburan ketika dia akan masuk ke kuburan maka disyariatkan diperintahkan dia untuk melepas sendalnya dan berjalan di antara celah-celah kuburan dan tidak menginjak kuburan tersebut. Ya. Semua ini disebutkan di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula di antara adatnya adalah di mana di dalam ziarah kubur itu hendaknya dia melakukannya kapan saja yang dia kehendaki, yang dia suka dan tidak mengkhususkan waktu tertentu untuk menziarahi kubur dan menganggapnya sebagai amalan yang baik. Seperti kebiasaan banyak dari kalangan muslimin di negeri kita ini, mereka menziarahi kuburan setiap misalnya akan masuk bulan Ramadan atau berakhir setiap akan berakhir bulan Ramadan Ya, ini termasuk perkara-perkara yang tidak diajarkan di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang paling penting adalah meninggalkan perbuatan syirik di dalam menziarahi kuburan. Jangan sampai berdoa, bersujud kepada orang yang berada di dalam kuburan itu meskipun mereka adalah orang yang mulia. Apalagi kuburan itu adalah kuburan yang nggak jelas Artinya sebagian kuburan dikeramatkan padahal tidak diketahui apakah yang dikuburkan di dalamnya sebagian orang soleh atau bukan. Nah, Allahumma musta'an. Dan fitnah kubur ini menjadi fitnah yang besar. Akidah Imam Syafi'i, keyakinan Imam Syafi'i, beliau mengharamkan untuk kuburan dibangun. Ya dihias dibikin kubahnya, jadi ya, kapuri dan lain sebagainya. Nah, sebagaimana beliau sebutkan di dalam kitab Al-Um. Ya. Ini keyakinan Al-Imam Syafi'i. Ya, tidak boleh membangun kuburan, mengkapur kuburan, merindah kuburan, menghias kuburan. Ya. Sebagaimana hal itu datang di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang mereka perbuat? Bahkan oleh orang-orang yang katanya bermadhab dengan madhab syafi'i, justru mereka meninggikan kuburan, memberi kelambu pada kuburan itu, mereka keramatkan, mereka datangi secara berkala, mereka buatkan hari peringatannya, ya, mereka anggap sebagai kuburan orang, kuburan yang keramat, kuburan orang saleh. Lantas mereka jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, banyak dari masyarakat kita, masyarakat Indonesia yang pada umumnya adalah bermadzhab Syafi'i, mereka termakan dengan fitnah al-qabr. Coba lihat mereka yang melakukan ritual perjalanan ziarah makam wali. Ya, mereka datang ke kuburan-kuburan keramat itu dengan berbis-bis ya, dengan keyakinan bahwa itu adalah Siarah yang barokah ya ziarah yang diistilahkan dengan ziarah mengalap berkah mendatangi kuburan-kuburan keramat nah, ini disebabkan oleh pengkeramatan kuburan-kuburan itu ditinggikan, dibangun, ya dikasih pelampu dan lain sebagainya oleh tokoh-tokoh tasawuf yang berlindung di balik mazhab asy Baik dan bahkan sampai ke negeri suci sekalipun seperti ketika mereka datang ke kota Madinah banyak dari jemaah Indonesia itu subhanallah ya. mereka kalau sudah menghadap atau melewati kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang keyakinan yang tidak baik pada diri mereka keyakinan-keyakinan yang sebagiannya bisa jadi syirik mereka berdoa meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik ada yang sendiri-sendiri ataupun secara berjamaah dipimpin oleh satu orang. Dan bukan orang Indonesia saja, dari banyak negeri ya. Mereka menghadap ke kuburan Nabi untuk meminta dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebagiannya kepentingannya untuk datang ke, ke kota Madinah adalah bukan mendatangi Masjid Nabawi, berziarah kepada Masjid Nabawi, dari keutamaan sholat di Masjid Nabawi, tetapi untuk meminta di kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buat ingat untuk diri kita. Nah, ini semua bertentangan dengan akidah Imam Syafi'i dan demikian pula dengan akidah imam-imam yang lainnya dari a'immah ahli Sunnah wal jamaah. Baik sini ada pertanyaan bagaimana bisa terjadi penyimpangan ahlus sunnah sehingga sampai sekarang sangat marak bid'ah bid'ah peringatan-peringatan kematian sehingga pikir-pikir jamaah mohon dijelaskan. Ahlus sunnah yang mana? Ya. Yang seperti ini pada umumnya mereka orang-orang yang jauh daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun mereka menyebutkan diri mereka sebagai ahlus sunnah atau menyebut diri mereka sebagai e, pengikut salaf, ya, pondoknya disebut dengan pondok-pondok salaf. Pada hakikatnya mereka seperti apa yang telah kita sebutkan, mereka berlindung di balik pernyataan ahlu sunnah ataupun pengikut salaf, tetapi mereka berbuat dengan kebitahan-kebitahan, penyimpangan-penyimpangan menyelisih sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ditanya apa sebabnya, sebabnya adalah jahil, kebodohan. Ya. Setiap penyimpangan terjadi sebabnya adalah karena kebodohan. Terjadi perbuatan kufur, terjadi perbuatan syirik. Apa sebabnya? al jahil Seperti perbuatan syirik yang terjadi pada kaum Nuh. Ya. Setelah 10 10 generasi sebelumnya mereka berada di atas tauhid. Lantas terjadi perbuatan syirik di tengah-tengah kaum Nuh. Mereka mengibadahi orang-orang saleh di antara mereka. Kenapa? Sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir Ibn Abbas radhiyallahu an dalam riwayat Ibn Abbas, "Falamma nusiyal ilm Ya, tatkala dilupakan ilmu, abaduhum. Ya, tatkala dilupakan ilmu, mereka mengibadahi orang-orang soleh tersebut. Dan ini sama kejadian. Terjadinya penyimpangan-penyimpangan, perkara-perkara bid'ah, bahkan perbuatan-perbuatan syirik dikarenakan kebodohan. Ya. Oleh karena itu, cara untuk mengatasi semua permasalahan ini adalah mengajarkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Ya, maka di antara perkara yang efektif untuk mengembalikan e, masyarakat kita kepada aqidah yang benar adalah mengajarkan aqidah al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah karena masih banyak di antara kaum muslimin yang sangat mencintai al-Imam asy Maka tatkala mereka mengetahui aqidah al-Imam asy ya sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka akan bertambah kecintaan mereka dan mereka kembali kepada aqidah yang benar yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu eh, jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan. Kalau tidak ada yang lain kita cukupkan dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته